Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang kaidah membaca mad jaiz dari jalur thayyibat an-nashr. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seorang qari apabila ingin membaca mad ismun fasil dengan dua harokat dan mad wajib mutasil dengan empat harokat, maka dia harus mengikuti kaedah-kaedah yang didasarkan pada riwayat Hafiz Kiraat Asim dari jalur Thayyibatun Nasir. Dan perlu diketahui bahwa hal ini juga berlaku tentunya pada mad silah Kubro atau mad silah Towila. Ini mad silah kubra dan mad silah Towila dibaca dengan dua harokat tentunya. Di halaman ke 88 sampai 89 di cetakan yang ke-11. Antum bisa melihat ada 11 dari kaidah yang tertulis dan ini diambil dari jalur fil dari kitab Al-Misbah. Jadi apabila seseorang membaca majais munfasil dengan dua harokat dan matsilah tawilah dengan dua harokat, maka yang perlu diperhatikan di antaranya adalah yang pertama membaca dengan huruf sod pada surat Al-Baqarah ayat 245 dalam lafaz yabsutu ya sod wajib dibaca dengan sod tidak dengan sin kemudian dalam surat al-a'raf ayat 69 di lafaz bastoh juga wajib dibaca dengan sad. Adapun di surat Al-Ghashiyah ayat 22 lafaz musaitir dibaca dengan sad pula dan ini sama dengan apa yang kita pelajari dalam ayat-ayat ghoribah bacaan ayat-ayat ghoribah jalur Syatibiyah riwayat Hafiz dari Asim. Kemudian berikutnya yang kedua yang harus diperhatikan adalah membaca dengan ibdal pada mad lazim berikut ini atau tiga lafaz mad lazim berikut ini yang sebagian ulama menyebutnya dengan mad farq yang di pada surat Al-An'am ayat 143 dan 44 lafaz الذكرين berikutnya lafaz al-ana surat Yunus ayat 51 dan 91 kemudian lafaz Allahu ya surat Yunus ayat 59 dan An-Naml ayat 59 kemudian yang ketiga mengidghamkan huruf za ke zal pada surat Al-A'raf ayat 76 ya langsung dibaca yalhaz zalik bukan yalhaz zalik begitu juga huruf ba ke mim dengan idgham ya pada surat Hud ayat 42 dibaca irkam ma'ana dan tentunya ini juga sama dengan riwayat Hafiz dari Asim dari jalur Syatibiyah. Kemudian yang keempat membaca hanya dengan cara ismam pada surat Yusuf ayat yang ke-11 di lafaz la ta'man la ta manna ya jadi dibaca dengan ismam la manna hanya dengan ismam dan nomor 5 di halaman ke-89 wajib sakta pada empat ayat berikut dan ini saktanya sakta wajib dalam awal surat Al-Kahfi ayat pertama dan kedua, kemudian surat Yasin, mimma ruqadina yang ayat yang ke-52, kemudian Al-Qiyamah ayat yang ke-27 dan Al-Mutaffifin ayat yang ke-14 dan yang kelima ini karena sama dengan riwayat dari Asim dari jalur Thayyibatun Nashr maka kita tidak membahasnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.